apa yang diri ritik terus itu. Oke, saya teruskan. Jadi puasa itu pada Musa. Ini kita masih belum bisa memikir Loh ini aja kan ya, saya benar-benar ini. Imsak itu menahan. Jadi puasa adalah tidak melakukan sesuatu meskipun engkau berhak melakukannya. Tidak mengambil sesuatu meskipun engkau berhak melakukannya dalam durasi ruang dan waktu tertentu kalau syariatnya Allah, ruang waktunya ditentukan Allah. Kalau puasa yang kita niati sendiri, ruang waktunya kita yang menentukan. Dan begitu. Misalnya setelah puasa Ramadan, saya nggak puas dong, cuma puasa nggak makan dan minum dari subuh sampai maghrib. Saya juga mau puasa besok. Pak pada puasa Syawal enam hari, saya mau puasa. Pokoknya saya paling suka sama suku Betawi dan saya akan niat tidak akan makan soto Betawi setahun tahun itu itu lumayan menabung menabung di situ dan saya seumur hidup saya ini karakter saya karakter bahasa bukan karakter saya bukan karakter saya bukan karakter Hansi dan setiap manusia punya kecenderungan masing-masing manusia punya watak sendiri-sendiri ada orang yang kuatnya sholat ada orang yang kuatnya puasa ada orang yang tidak ngasih duit, tidak apa-apa. Yang penting saya korupsi sama Allah terus, sesuatu terus, jadi tak terus saja juga. Gitu ya. nah, kalau orang kayak saya sejak kecil memang sudah ketahuan saya orang kuasa. Jadi saya itu tidak pernah punya niat untuk mendapatkan apapun sejak kecil. Saya tidak pernah punya tujuan untuk mendapatkan apapun. Duh. Kalau Anda masih menggugah-gugah saya di wilayah itu, Anda pokoknya semua hidup terus saya tidak pernah menjadi apa-apa, Anda tahu. Saya disebut pemikir ini emang siapa yang benar-benar menurut saya pemikir? Emang ada yang ngaduin saya? SBY menyatakan mengangkat saya sebagai imamnya setelah kasus waktu ini. Tapi apakah betul SBY berani menyatakan itu di depan rakyat Indonesia bahwa saya imamnya? Bahwa dia samina melakukan kepada saya. Itu kan supaya saya oke sama dia aja di dia. Nah, benar. Kalau memang saya imannya ya dia coba-coba dong tak pun ceramah dia dong nuzul Quran kayak apa kayak apa kayak dan itu mustahil terjadi. Saya disuruh ceramah nuzul Quran atau mau Nabi atau Ismail Miraj mustahil. Kenapa? saya memang orang kuasa dan dikabulkan oleh Allah bahwa segala kemewahan dunia, segala eksistensi dan popularitas itu sama Allah ditahan-tahan tidak diketahui, orang itu tidak ngerti saya sama sekali dan makanya tadi saya berdebat dulu dengan panitia. Benar nih saya sendiri. Gitu. Oke, jadi menahan. Nah saya sangat sangat apa terbiasa menahan, menahan diri. Gitu. Makanya apa namanya cari istri aja saya tidak nyari. Saya menahan diri dari mencari dapat dikasih alhamdulillah tidak ya benar tapi pokoknya selalu yang kita baca di nama Nubuhina Arwada Syaitan Ayah Bulan Lalu Yukun Fahyakun jadi ada kerjasama antara Eroda dengan nama di nama Nubuhina Arwada Syaitan produknya kun Fahakun waktu mal amr tidak sama dengan aroda Syaitan walayan dia tidak akan menjadi produk dia tidak akan terjadi gitu. jadi pokoknya kesibukan profesional saya itu cuma itu pokoknya cocok nggak ya sama maunya Tuhan cocok nggak ya cocok ya. cuma itu loh pekerjaan saya itu nah oke okay. Oh, pemikir sekarang ada yang menilai berarti cocok nggak ini saya ini pemikir Emang Indonesia pemikir kalau di bawahnya masih sisi lawan sisi siapa pola itu untuk menandai lah ini titik derok titik apa kan itu kan? sebenarnya saya selalu bilang sama teman-teman jamaah lain saya nggak pernah mikir loh demi Allah saya nggak pernah mikir maka saya nggak pernah capek artinya tidak pernah saya terbebani pikiran terus saya nggak mikir loh yang berpikir itu otak saya wis lapor lagu, gitu terus nanti dia lapor nah sekarang mari kita analisis apa sih sebenarnya kan Allah mengatakan afala ya afala tatafakarun afala ta'qilun afala apa lagi tuh bersilu.